Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-12 ini menampilkan Ashari sebagai Ki Gempang, Margaret sebagai Candalagati, Eli Ermawati sebagai Antingulan, Novi Mandagi sebagai Kantini, Lanti sebagai Laksmi, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang Candalagati dan Kartini yang berhasil masuk ke dalam halaman rumah Ki Gempang. Namun ketika keduanya telah berada di tempat itu, mereka berhasil dipergoki oleh anak-anak buah Ki Gempang. Kemudian terjadilah perkelahian. Dan bukan hanya anak-anak buahnya saja yang terlibat dalam perkelahian itu. Ki Gempang sendiri pun ikut turun tangan. Dan pada saat berikutnya, ketika keduanya terpojok, cadar Candalagati dapat dijamret oleh Ki Gempang. Bangsat! Ah, Hei, laki-laki tua. Baiklah, karena sudah terlanjur kau berhasil menjamret penutup wajahku. Aku rasa aku tidak perlu lagi menyembunyikan siapa diriku. Nah, lihat baik-baik Ki Gempang. Aku rasa kau tak akan lupa jika kau mengingat nama Rukmawati. Ya, Rukmawati. Lihat baik-baik dan tatap baik-baik wajahku. Ki Gempang sempat terkejut, tapi ia segera berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ia tahu suatu saat ia pasti akan berhadapan dengan Candalagati, bekas anak tirinya itu. Setelah beberapa saat menatap dengan hati yang berdebar, tiba-tiba saja Ki Gempang tertawa lebar canda Candalagati. Heh, <laughs> <laughs> tidak kusangka akhirnya kau datang juga mengunjungi aku. Selama ini aku memang selalu mengharapkan kehadiranmu di sini. Ya, aku memang bersalah. Kenapa aku membiarkan ibu terbunuh? Waktu itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Jika aku mengingat ibumu, istriku, aku, aku sedih sekali. Kenapa ya begitu cepat pergi meninggalkan kita? Ah, Candalagati, seharusnya kau tidak bersikap seperti ini. Kenapa kalau kau tahu orang yang kau hadapi ini adalah ayahmu? Kau bersikap kasar seperti itu. Ayo, sarungkan pedangmu itu. Tidak baik kau bicara dengan ayahmu menggenggam pedang. Cih, bajingan. Siapa sudi mengakui kau sebagai ayah? Kau pikir aku tidak tahu siapa yang membunuh ibuku, ha? Ah, Candala Gati. Kau Kau jangan termakan oleh tuduhan orang lain, Candalagati. Bukan aku yang membunuh ibumu. Jangan coba-coba memungkir. Sekalipun mulutmu bicara tidak, tapi wajahmu, wajahmu yang kotor dan penuh tipu muslihat itu telah mengakui Ki Gempang. Jangan coba-coba memelas di hadapanku. Aku tahu siapa kau. Sungguh tega sekali kau menuduh ayahmu sendiri sebagai pembunuh. Tapi baiklah, Baiklah, kalau memang itu keinginanmu, ingin menuduhku pembunuh. Tapi setidak-tidaknya kau harus mengerti bahwa aku masih menyayangimu, masih mencintaimu. Apakah kau tidak kangen terhadapku? Cukup. Aku datang kemari bukan untuk melepas kerinduan. Tapi aku datang kemari hanya ingin melepas dendamku yang selama ini. Mendendam dan menjadi karang di dalam hatiku. Kau tidak perlu berpura-pura di hadapanku, muka culas. Sudah aku bilang. Aku tahu. Siapa kau? Dosa-dosamu sudah terlampau banyak. Setelah kau bunuh ibuku, kemudian mentelatarkan aku. Sekarang kau buat menderita warga desa Tamyang ini. Apakah kau tidak puas melakukan dosa-dosamu? Hmm? Kau harus ingat, Gempang. Kau bakal mati. Dan kau akan mempertanggungjawabkan segala dosa-dosamu itu. <laughs> Luar biasa. Aku tidak menyangka kalau kau bakal pandai bicara, candala gati. <laughs> Rupanya kau sudah mengetahui dengan banyak siapa diriku sebenarnya. <laughs> Bagus bagus. Itu bagus sekali. Tapi sayang dengan menyesal, aku harus membunuh anak sendiri. Cukup. Jangan kau katakan lagi bahwa aku adalah anakmu. Aku jijik manusia culas. <laughs> Benar-benar tidak berbeda dengan ibunya. Hah, sudahlah. Terserah kau, Candalagati. Ini kemauanmu. Aku sudah berusaha untuk berbuat baik tapi kau menyambutnya dengan tatapan yang sinis. Ki Gempang kemudian segera membalikkan punggungnya setelah bicara demikian. Lalu ia melangkah pelan meninggalkan Gati dan Katini yang masih berada dalam kepungan anak-anak buahnya. Hei, keparat! Jangan lari kau! Kau harus bertanggung jawab atas kematian ibuku! Hup, dan kau Diptanalah habisi kedua wanita itu yang tidak tahu diuntung. Aku terlalu letih untuk layaninya. Ke barat! Kempang terus melangkah masuk sambil memberi isyarat dengan tangannya agar kedua wanita itu dihabisi. Pertarungan kembali berlangsung dengan sengit. Sementara rupanya Anting Wulan telah berhasil membawa Laksmi dari rumah Ki Gempang. Ia benar-benar menggunakan kesempatan ketika suasana gaduh itu terjadi. Ayo cepat, kau harus segera menyelamatkan diri. Ah, saya, saya tidak kuat nyai. Kaki saya letih sekali. kalau begitu, aku harus membopong saja. Daripada orang-orang yang Ki mengetahui Laksmi pergi. diamlah, jangan bergerak. Aku akan membopongmu agar kau segera sampai di pondokmu. iya, iya Nyai. hup. Iya, Akhirnya dengan terpaksa, Anting Wulan membopong Laksmi agar bisa menjauhi tempat Ki Gempang. Sementara itu, Ki Kempang terkejut dan marah sekali begitu melihat Laksmi tidak ada di kamarnya. Ah, kurang ajar. Kemana anak itu? Rasanya tidak mungkin kalau ia bisa hilang begitu saja. Ah, ini pasti ada yang menolongnya. Ah, itu ada anak buahku. Hei, kemari kau! Oh, ya, ya, Ki! Eh, ada, ada apa, Ki? Ah, Cari Laksmi keluar. Dia telah diselamatkan seseorang. Ayo, cepat cari. Laksmi harus segera ditemukan. Aku tidak mau ya pergi dari rumah ini. Cepat! Hah? Ayo cepat! Oh, oh ya, ya, ya, Cepat kau cari. Kalau perlu, lacak sampai ke rumahnya. Ah, keparat sekali orang itu. Ah, Rupanya ia telah menggunakan kesempatan di saat aku tengah menghadapi dua gadis sial itu. Eh. Cepat kau temui ayahmu dan segera tinggalkan pondok itu. Suruh ayahmu jangan membuang-buang waktu karena aku yakin Anak-anak buah Ki Kempang pasti datang kemari. I i iya, i iya Nyai. Terima kasih atas pertolonganmu, Nyai. Iya. Laksmi segera bergegas menemui ayahnya dan malam itu ia bersembunyi ke tempat lain bersama ayahnya. Sementara itu Anting Wulan yang berhasil menyelamatkan Laksmi. Kemudian ia segera kembali melihat suasana di rumah Ki Gempang. Di sana, nampak Candala Gati dan Katini masih terus bertempur. Kelihatannya kedua gadis ini makin terpojok saja. Kasihan sekali kedua gadis itu. Ia nampak berhasil dipojokkan ke sudut pagar. Aku harus segera menolong mereka agar mereka bisa meloloskan diri. Hit! Hit! Hit! Hit! Hit! Hit! Apa maksudmu campur tangan, Nyai? Bukankah aku sudah katakan bahwa kami tidak mau dicampuri? Kalian dalam keadaan terpojok. Kalau aku tidak segera turun tangan, keadaan Baiklah kau, Nyai. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau jangan keras kepala. Keadaanmu benar-benar terpojok. Ayo, sebaiknya kalian menyelamatkan diri dulu. Keadaan ini sangat berbahaya bagi kalian. Candala Gati, sebaiknya kita memang menghindar dulu. Aku lihat tukang-tukang pukul yang pernah berhadapan dengan kita ini menyerang dengan gencarnya. Bukan aku takut Lagati, tapi kita perlu perhitungan yang dalam. Bukankah kau tidak ingin gagal? Sial kok Katini. Rupanya hatimu mulai mempunyai rasa pengecut. Baik, baiklah. Kalau memang ini maumu, ayo kita tinggalkan tempat ini. Sungguh sombong sekali kau, Nyai. Aku benar-benar kecewa atas tindakanmu itu. Padahal sudah sejak dari tadi aku katakan bahwa aku tidak mau dicampuri tangan oleh orang lain. Aku tidak bermaksud campur tangan. Aku hanya ingin menolongmu yang dalam keadaan terjepit. Sudahlah Lagate, masih untung kita bisa selamat. Coba kalau tadi Nyai Wulan tidak muncul, mungkin kita akan mati dengan sia-sia di tempat itu. Sudahlah, aku muak dengan omongan orang lain. Hei, kenapa kalian jadi bertengkar? Kalau kau memang merasa tidak senang terhadapku, eh, tidak apa-apa. Aku akan segera pergi dari sini. Permisi. Hap, hap. Nyai, tunggu. Seharusnya kita memang berterima kasih padanya, Candalagati. Kau terlalu keras kepala. Itu bukan urusanmu. Kau pikir aku akan senang dibantu dia? Tidak. Aku sama sekali tidak suka. Aku kan sudah bilang dari pertama, sejak kita bertemu dia, jangan campuri urusanku. Tapi kenapa dia mencampuri urusan kita? Nyai Wulan tidak salah, Lagati. Dia membantu kita lantaran kita sedang terpojok. Aku rasa kalau kita tidak dalam keadaan berbahaya, mungkin dia tidak akan turut campur. Sudah, sudahlah. Suatu saat aku akan kembali datang ke rumah itu lagi. Dan apapun yang terjadi, aku tidak mau diusik atau dicampuri siapa-siapa. Apakah termasuk aku? Kau jangan berpikir aku telah melupakan kau, Katini. Sudahlah, lebih baik kita pergi dari tempat ini. Ayo, hup! Keras kepala sekali dia. Untung saja aku masih mempunyai rasa setia kawan dan cukup mengerti wataknya. Kalau tidak, mungkin aku sudah meninggalkannya sejak dulu. Hup, hup, hup. Rembulan masih bersinar penuh. Cahayanya begitu indah dikelilingi bintang. Setelah Anting Wulan menyelamatkan Laksmi dan dua gadis itu dari desa Pantu, sekarang ia sudah berada di tepian pantai selatan. Ia berdiri memandang jauh di mana gua karang berada. Ombak masih tetap bergulung. Suaranya memecah kesunyian. Semua urusan kecil tadi sudah dapat kuselesaikan. Sekarang saatnya aku harus bertemu dengan Sang Dewi. Aku ingin mengutarakan segala kesulitanku dan segala beban yang berkecamuk di dalam hatiku. Oh, Sang Dewi, aku berharap sekali kau menerima kehadiranku. Ah, tempat ini aku rasa cukup baik untuk bersemedi. Mudah-mudahan saja Aku tidak mengalami kesulitan untuk menemuinya. Setelah merasa mempunyai tempat yang cocok untuk bersemedi, Anting Wulan pun perlahan duduk bersila. Ia duduk di atas sebongkah batu karang yang besar dan setelah beberapa saat menatap tajam ke arah gua karang. Kemudian ia pun segera memejamkan matanya. kehadiranku ini, Sang Dewi. Aku butuh sekali pertolonganmu. Sambil memanggil-manggil nama Sang Dewi atau penguasa Laut Selatan Nyiroro Kidul, Anting Wulan mengucapkan beberapa kalimat mantra di dalam hatinya. Nah, saudara pendengar, apakah Anting Wulan dapat bertemu dengan Nyi Roro Kidul atau Sang Dewi? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.